Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan di kajian uh, hadis Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah kita sampai pada hadis yang ke-25 disampaikan oleh uh, eh, pencara hafizallahu taala bahasanya fa fi hadal hadis minal fawaidi pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini di antaranya adalah keutamaan para sahabat Ridwanullah alaihim dan betapa mereka antusias dengan kebaikan dan betapa kuat minat mereka untuk melakukan amal kebajikan dan betapa besarnya pahala dan uh, dan antusias yang kuat yang mereka miliki untuk mendapatkan idhamil ajari pahala yang besar Walidhalika oleh karena itu mereka bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk beramal yang mampu dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka para sahabat yang miskin itu sedih kehilangan kesempatan ya, beramal sebagaimana amalnya orang kaya. Maka hal ini menunjukkan ya, minat kuat ya, para sahabat ya, dengan kebaikan dan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian tidak ada dalam hadis ini hasadnya para sahabat yang miskin dengan orang-orang yang kaya. Namun Eh, yang ada dalam hadis ini adalah rohbah, keinginan untuk bersaing bersama sahabat-sahabat yang kaya dalam jalan-jalan kebaikan. Maka di antara hal yang terpuji adalah ghibtah. menginginkan nikmat sebagaimanakah nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Dan ribtah ini satu hal yang terpuji manakala ya, dalam hal-hal yang terpuji. Dan ribtah ini menghasilkan ribtah yang luar biasa, ribtah yang besar itu menghasilkan tanafus, persaingan ya, dalam bersaing dalam e, hal-hal yang terpuji dan manfaat. di tanafus itu eh, buah dari riptah Kemudian dalam hadis ini kita jumpai eh, tasabuk berlomba manakah yang paling duluan di antara orang-orang yang beriman. Mana yang paling duluan alal a'mali salihah untuk melakukan amal-amal kebajikan dan bahwasanya saling bersegera di antara orang-orang eh, wa anna dalika dan bahasa hal tersebut itu bagian dari al-qurbat amal yang mendekatkan diri kepada Allah dan di bagian dari amal at-tayyiba amal salah yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya. Pelajaran yang lain dari hadis ini bahasanya sedekah itu tidak terbatas pada sedekah harta. Ada sedekah berkenaan dengan ucapan dan ada sedekah berkenaan dengan perbuatan. Nabi katakan tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah. Ini berarti sedekah berkenaan dengan ya, ucapan. Amar ma'ruf itu sedekah, naik mungkar itu sedekah. Ini berarti e, masih sedekah dalam berkaitan dengan ucapan. Ini hubungan suami istri yang halal itu sedekah. Ini berarti sedekah berkenaan dengan al-af'al, perbuatan. Kemudian fihi isi hadis ini bahasanya sedekah itu musamaha pengertiannya tidaklah terbatas pada hal-hal yang mayatadafi al-ihsanu ilal akharin. Ya, kebaikan yang melebar pada orang lain. Namun sedekah kalau itu dengan non harta boleh jadi termasuk dalam sedekah adalah yang manfaatnya melebar kepada orang lain semacam mengajarkan ilmu dan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa minha dan di antara sedekah ada yang tidak manfaatnya tidak melebar kepada orang lain semacam bacaan tasbih, tahlil dan lain-lain. Jadi kalau sedekah itu sedekah harta, pasti bentuknya adalah manfaat yang melebar kepada orang lain. Tapi kalau sedekah dalam makna luas, maka ada yang melebar kepada orang lain, contohnya mengajarkan ilmu, contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada yang tidak melebar kepada orang lain, contohnya bacaan tasbih, bacaan tahlil, dan seterusnya. Kemudian isi hadis ini bahwasannya sholat sunnah itu pahalanya besar. Pahalanya banyak dan dia adalah amal soleh yang ini amal soleh bersama bisa dilakukan oleh orang kaya, bisa dilakukan oleh orang fakir. Kemudian isi hadis ini bahasanya harta itu tidaklah tercela dalam semua keadaan. Bahkan di hadis ini kita jumpai terpujinya harta. Bahkan siapa ya bahkan innal mal sunya harta duit yang banyak jika digunakan dalam kebaikan, jika dihabiskan dalam hal yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka harta untuk orang tersebut adalah sumber kebaikan. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala menyebut harta itu dengan khairan atau kebaikan di dua di dua ayat dalam Al-Quran. Satu di surat Al-Baqarah, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Diwajibkan atas kalian jika kalian hendak meninggal dunia. Intaraka khairan. Jika dia meninggalkan khairan. Ya, khairan di sini nakirah, nakirahnya li ta'zim, menunjukkan besar. Intar khairan jika meninggalkan harta yang banyak. al itu maka akan ada kewajiban berwasiat. Demikian juga di surat Adi Al-Adiyat uh, <clears throat> Allah menyebut harta dengan khair. <clears throat> Lihubil khairi la syadid. Eh, eh, sungguh cintanya dengan harta itu besar. Dengan kosakata yang dipakai dengan diksi khair. Maka faja'al al-mala maka Allah jadikan harta dan tarika harta warisan itu min anwa'il khair bagian dari bentuk-bentuk kebaikan. Kemudian wafihi isi hadis ini di antara bentuk sedekah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah tasbih dan takbir Fa'ina hadil amal maka amal-amal ini tasbih, takbir dan yang lainnya adalah amal-amal soleh yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya. Demikian juga tahmid dan tahlil. Wakat waroda terdapat tentang keutamaan zikir dan besarnya pahala zikir dan ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla al-adidu minan nusus banyak nas yang menunjukkan keutamaan zikir. Dan di antara amal soleh yang pelakunya itu dinilai bersedekah adalah menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri itu artinya dia bekerja sehingga punya harta. Harta tersebut dia gunakan untuk kebutuhan makannya, ini kebutuhan makannya, minumnya, pakaiannya, ini menafkahi diri sendiri. Yang menafkahi diri sendiri itu termasuk amal kebajikan. Demikian juga ala ahli baitihi. Menafkahi keluarga itu termasuk juga amal kebajikan. Kemudian isi hadis ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar dan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar atau amar ma'ruf itu bagian dari sedekah. Ya, yang dimaksud dengan amar ma'ruf adalah mendorong dan memotivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Amal soleh disebut ma'ruf, yang makna asalnya secara bahasa artinya sesuatu yang dikenal. <clears throat> li'ana nasa sebabnya adalah li'ana nasa yata'arafunahu fima bainahum karena masyarakat itu mengenalinya di antara sama mereka. Dan amal kebajikan dan amal kebaikan, kanat amal tersebut adalah toyibah wa hasanah, amal yang baik dan yang baik sejak Allah menciptakan mundu Allah menciptakan amal itu. Wajah asyaru kemudian dan syariat datang bita'rifi bihusnil a'mali memperkenalkan apa saja amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan. Jadi amal kebajikan itu disebut ma'ruf ya, karena ya, sudah dikenal oleh orang sebagai satu kebaikan. Sudah dikenal oleh akal sehat dan fitrah sebagai satu kebaikan. Meskipun detailnya kita katakan bahasanya ya, ya, ya amal ya, amal kebaikan itu <clears throat> ya amal kebaikan itu ada ya, atau ya, hal yang ma'ruf itu ya, ada dua macam ada hal yang ma'ruf sepanjang zaman ada amal kebajikan yang dikenal sebagai satu kebaikan sepanjang zaman ya, maka menolong orang kemudian peduli dengan orang miskin ya, mempunyai ibadah dan kasihan dengan orang yang susah, menghormati orang lain, tahu terima kasih dengan kebaikan orang, meminta maaf ketika salah. Ini semua bisa kita katakan amal kebajikan yang dikenal sebagai satu kebaikan sepanjang zaman. Kemudian ada amal kebajikan yang dikenal di satu zaman dan tidak dikenal di zaman yang lain. Itulah rincian syariat yang beda-beda antara satu uh, satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kemudian eh, wa usiruhuna saya sampaikan secara singkat di sini beberapa syarat amar ma'ruf nahi mungkar yang harus ada dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf itu harus orang yang berilmu bahwasanya perbuatan yang akan dia perintahkan adalah ma'ruf ataukah dan berilmu kalau ini adalah ataukah itu bagian dari kemungkaran tidak boleh bagi seorang memerintahkan hal-hal yang dia tidak tahu hakikat apa yang dia perintahkan. Apakah ini ma'ruf ataukah mungkar. Demikian juga tidak boleh memerintahkan hal yang dia tidak ketahui hukum Allah padanya. Menurut hukum Allah ini amal soleh ataukah bukan, tidak tahu. Maka kalau tidak tahu maka tidak boleh. Eh, dengan semangat diperintahkan. Kemudian amar ma'ruf tersebut tidak menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar dibandingkan tidak dilakukannya kebaikan itu. Kemudian nahi mungkar itu tidaklah menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka jika satu kemungkaran, jika di, ditegur dan diingatkan itu hilang dan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka seorang hamba mestinya dalam kondisi ini tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Janganlah kalian caci berhala-berhala yang yang mereka sembah selain Allah. Ketika dampaknya mereka akan mencaci maki Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Ya, hanya beliau sampaikan dua kaidah saja ya. ya bahasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu semestinya berilmu dan berilmu itu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pasangannya adalah ya, lembut ya, saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalem dan sabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebelumnya adalah membekali diri dengan ilmu. Saat amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan maka dengan dengan penuh kelemah lembutan dan nanti akan banyak orang marah ketika diingatkan dan akan pasti akan ada gangguan gara-gara mengingatkan maka kalem dan sabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian poin yang kedua yang tadi disampaikan harus mempertimbangkan maslahat dan mafsada. Ketika melakukan amar ma'ruf jangan sampai di, eh, amar ma'ruf itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan ditinggalkannya ma'ruf tersebut. Dan nahi mungkar tidak boleh menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini anal ityan al insani li ahlihi bahasanya hubungan suami istri itu satu hal yang berpahala dan berpahala karena dengan tindakan tersebut seorang suami menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan istrinya. Kemudian fihi isi hadis ini para sahabat Ridwanullah alaihim meskipun mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, mereka tidak sungkan untuk bertanya hal-hal yang masalah-masalah yang membingungkan mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah ketika salah satu kami menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Kemudian wafihi, wafil hadis isi hadis ini, Pasien pertanyaan sahabat semacam ini tidak bisa dipahami dan disimpulkan kalau mereka menentang Nabi. Namun yang diinginkan adalah mengetahui hakikat hukum syar'i yang sebenarnya. Kemudian wafihi isi hadis ini adalah disyariatkannya memberikan jawaban terhadap subhat yang dibawakan oleh sebagian orang uh, terhadap hukum-hukum syariat. Ya, meluruskan pemahaman Sebagaimana Nabi meluruskan pemahaman para sahabat tentang masalah hubungan suami istri. Karena dalam hadis ini terdapat husni ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bagusnya cara Nabi mengajari para sahabat. Di antaranya adalah menerima dialog dan tanya jawab. Wafihi isi hadis ini adalah meyakinkan orang lain terhadap hukum syariat yang ada dan menjelaskan hubungannya dan menjelaskan mayatratab alaihi minal athar wal fawahid. Dampak dan manfaat yang menjadi buah dari hal itu. Kemudian dari sisi eh, ilmu usul fikih hadis dijadikan dalil disyariatkannya satu jenis analog atau kias yang disebut dengan kias akas, kias kebalikan. Nabi mengkiaskan menyalurkan sahwat dalam hal yang halal dan itu berhak untuk mendapatkan pahala dikiaskan dengan menyalurkannya dalam hal yang haram yang menyebabkan berhak untuk mendapatkan dosa. Hal semacam ini yukalulahu, yukalulah itu terjemahnya disebut menurut para ulama usul fikih dengan sebutan kias akes. Dan mayoritas para ulama berpendapat bahasanya seorang hamba tidaklah berhak untuk mendapatkan pahala e, dengan semata-mata melakukan hal ini tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan niat untuk mendapatkan ganjaran menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat wa innamal likulli imrin ma maka melakukan hal-hal yang mubah semacam ini hubungan suami istri itu uh, menurut jumhur ulama baru berpahala manakala diiringi dengan niat dan di antara hal yang menyelisihi di antara yang menyelisih jumhur ulama dalam masalah ini adalah Syekh Ibnu di Sarah Arba'in beliau. Kalau beliau berpandangan bahasanya hubungan suami istri itu tanpa niat tanpa pasang niat-niat tertentu sudah berpahala. Kemudian hadis yang ke-26 qala musannif rahimallahu taala an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap ruas tulang manusia itu wajib disedekahi di setiap harinya selama matahari itu terbit berlaku adil di antara dua orang itu sedekah. Namun sedekah di sini sedekah dalam makna yang luas. Berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah membantu seseorang berkenaan dengan kendaraannya. Contohnya tahmiluhu alaiha. Membuat dia bisa menunggangi hewan kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya itu semua sedekah. Bahkan wal kalimatu tayyibatu sodakotun tutur kata yang baik pandai luas supel dalam berbicara eh, supel dalam pergaulan dan enak dijak ngobrol itu sedekah karena itu bagian dari wal kalimatu tayyibatu perkataan yang baik itu sedekah. Ya, dan di antara ya, di antara bentuk perkataan yang baik adalah ya, ini nanti akan tercermin dalam supel dalam bergaul, enak dijak ngobrol, itu bagian dari al kalimat thayyibah. Itu sedekah. Dan setiap langkah yang di ya, setiap langkah jalan kaki menuju sholat, yaitu menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Watumitul ada anitariqi dan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga sedekah. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kullu sulama, ini artinya sulama artinya mifsal. Yaitu ruas tulang. Ada yang mengatakan tulang. Fafil hadisi minal fawaid. Kandungan hadis ini ya, setiap uh, eh, anu yajibu alal insan setiap manusia punya kewajiban bersedekah setiap harinya. Sejumlah sedekah yang itu yuwazi setara dengan ruas tulang atau jumlah tulang yang dia miliki. Ini diambil dari kulu sulama minan nasi alaihi sodakotun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Terdapat dalam hadis yang lain yang jumlah tulang itu 360 ruas tulang. Oleh karena itu bisa disimpulkan menjadi kewajiban manusia untuk bersedekah setiap harinya dengan kadar ini, dengan bilangan kadar ini, yaitu 360 sedekah. Kemudian isi hadis ini keutamaan adil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasola merinci atau menjelaskan amal-amal yang nilainya sedekah. Wayastuku sehingga tepat alaiha untuk amal-amal tersebut apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Dan amal pertama kali yang Nabi sebutkan adalah memberikan putusan yang adil di antara dua orang itu sedekah. Yakni dan yang dimaksudkan artinya Anda memberikan putusan di antara dua orang dan putusan itu putusan yang adil baik itu ala jihadil hukmi wal qadha putusan dalam bentuk hukum dan uh, qadha putusan pengadilan Kalau orang posisinya sebagai kodi atau kalau posisinya bukan kodi berarti apa? Jadi penengah maka berarti e, karena ala jadi sulh. E, berarti dalam bentuk mendamaikan. Tapi mendamaikan yang imbang tidak berat sebelah. Kalau ala jatil hukmi wal qada ini ini formal, legal formal. Kalau ala jihati sulah, nah ini jadi penengah. Jadi penengah tidak di ruang pengadilan. Ini, namun ada orang ribut, tengkar, kemudian kita damaikan, maka kita katakan pada A, A Anda punya keharusan demikian-demikian, B kamu demikian-demikian. Dan itu adil. Dan tidak ada adil tanpa ilmu dan tanpa bijaksana. Ya, maka itu satu hal yang nilainya sedekah. Dan terdapat dalam syariat motivasi fil hukmi untuk menetapkan putusan dan memotivasi untuk fisolah untuk damai. Untuk mewujudkan damai Nabi saw Alaihi Wasallam menyampaikan idah hakamal hakimu jika hakim memutuskan dan beristihad kemudian benar untuknya dua pahala jika memutuskan dan beristihad sebelum memutuskan dan clear untuknya satu pahala dan Allah Jalla wa'ala berfirman nah kalau ini untuk hakim ini kalau hadisnya untuk hakim sedangkan untuk sulah maka Allah Jalla wa'ala berfirman wasulhu khair dan damai itu yang lebih baik Kemudian dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membantu orang lain. Karena amal yang kedua yang Nabi sebutkan yang merupakan amal yang seorang hamba berhak untuk mendapatkan pahala karenanya dan satu amal yang dinilai disebut dengan sebutan sedekah adalah membantu orang untuk menaiki hewan tunggangannya. Yeah. Dengan dia boleh jadi merelakan punggungnya untuk jadi pijakan supaya orang ini bisa naik kudanya. Atau eh, mungkin dengan mengambilkan alat bantu kursi atau apa yang lain sehingga bisa jadi pijakan untuk seorang itu bisa menaiki kudanya misalnya. Ya ini artinya jika ada orang yang ingin ya, aroda kubah ingin berkendara al tahu yarkabu al tahu yarkabu tahu. dan anda jadikan orang tersebut bisa mengendarai hewan e, tunggangannya berupa ontanya atau keledainya ataukah kudanya maka ini sedekah atau mengangkatkan barang di atas kendaraan ini juga sedekah. Faidah rofa'ta maka jika anda angkat barang bawaannya di, di atas uh, ala dabatihi hewan tunggangannya maka dengan melakukan hal ini engkau bersedekah dan terdapat dalam syariat motivasi untuk memberi manfaat pada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi." Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya dan nas dalam masalah ini banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya Allah menolong seorang muslim saat seorang muslim ini menolong saudaranya. Dan ini adalah bagian dari kaidah al jazak min jinsil amal. Kemudian fi isi hadis ini adalah at-tarhib adalah motivasi untuk bertutur kata yang baik. Karena Nabi mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik itu sedekah. Tutur kata yang baik di sini mencakup qad yuradu biha boleh jadi yang dimaksudkan dengannya adalah pertama atau mencakup yang pertama e, berbagai macam bentuk kalimat zikir. Sebagaimana yang telah disebutkan di hadis sebelumnya. Membaca tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid. Kemudian yang kedua, kot yuradu biha yang dimaksud dengan tutur kata yang baik adalah alatiyataka bil insan ma'al akharin tutur kata yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia bersama orang lain. Maka berdasarkan hal ini, faida takallamal insanu ma'al akharin. Jika ada seorang itu berbicara, ngobrol dengan orang, hadasahum bikalamin hasanin. Lantas orang tersebut ngobrol dengan perkataan yang bagus, layinin lembut, rakikin lembut. Fa'inau yakunu bidhalika ma'juran musaban. Maka dengan tutur kata yang baik dan lembut tersebut, dia mendapatkan pahala dan pahala. Dan di antara eh, tutur kata yang baik, ya, maka nanti wujudnya kalau orang tutur katanya baik dengan orang lain, maka dia akan ya, akan dinilai sebagai orang yang supel, orang yang enak dijak ngobrol. Dan oleh karena itu di antara bentuk tutur kata yang baik adalah merespon dan menyambut orang yang mengajaknya berbicara. Kita jumpai di eh, kita jumpai dalam keseharian ada orang yang Ketika ditanya orang dia jawab, namun dia tidak mau balik nanya. Namun dia tidak balik nanya itu tidak enak itu ngobrol sama orang ini. Kita kok kayaknya jadi polisi interogasi jadinya karena dia eh, nggak uh, jadi ngobrol namun jadi polisi interogasi karena dia tidak mau merespon balik. Hmm kita ajak kenalan siapa namanya mbak ini misalnya eh, sesama perempuan siapa namanya mbak dia akan sebutkan namanya demikian namun nggak balas tanya kalau jenengan namanya siapa gitu tapi cuma diem saja nah. atau hmm. kemudian siapa namanya mas dia, dia, dia jawab nama saya ini gitu. tapi ya sudah diem habis itu nah. tidak kemudian merespon balik nah. Kalau tidak namanya siapa mas? Gitu. Ya. Habis itu kemudian kita tanya, rumahnya di mana mas? Nah, gitu. Ya. Ya. Dia jawab, tapi dia nggak nggak mau nggak mau kemudian merespon balik. Ya, maka orang komentar, wah itu orangnya nggak enak dijak ngobrol. Ya. Orangnya nggak enak dijak ngobrol. Kita terus yang nanyain. Ya. Kalau nggak ditabuh kata orang Jawa. Kalau dia cuma bisanya seperti beduk kalau ditabuh bunyi. Ya. Tapi kalau nggak ditabuh, kalau nggak ditanyain, nggak nggak keluar omongan. Gitu. maka ini bukan orang yang bukan orang yang punya kalimat toibah. bukan punya eh, eh, bukan tipe orang yang punya tutur kata yang baik. Orang yang punya tutur kata yang baik, yang enak, adalah ketika dia ditanyai ya tidak hanya jawab namun dia menyambut diajak kenalan ya menerima uh, menyambut ajakan kenalan bentuknya menyambut dengan ya dengan balas tanya nama ditanya rumah kemudian balas dengan tanya di mana rumahnya sehingga terjadi obrolan tidak hanya satu arah sehingga yang terjadi adalah e, interogasi ini. Seperti ini, sama polisi kan satu arah polisi saja yang nanyain kamu gini gini ini, e, dengan 100 pertanyaan selama satu jam ah, kan? E, jadinya interogasi kalau cuma satu arah. Ini, e, maka ini, e, enak dijak ngobrol, ini, menyambut ketika dijak ngobrol, ini, ini, maka itu termasuk dalam hadis ini wal kalimatut tayyibatu sodakotun tutur kata yang baik itu sedekah dan di antara bentuk tutur kata yang baik ini di antara tutur kata yang tidak baik orang itu ditanya orang terlalu ini, kalimatnya pendek-pendek pendek-pendek pendek kalau jawab pendek-pendek itu ini, maka menunjukkan dia orang yang tidak mau ditanyain atau dia adalah orang yang marah orang yang ya, orang yang lagi sebel itu jawabnya pendek-pendek nah, dia tidak mau kemudian uh, ya, mbak ditanya mana rumahnya mas gitu misalnya ditanya Jogja nah ya tahu kalau rumahnya Jogja tahu kalau orang ini di Jogja ya tinggalnya ya di Jogja namun dia ngomong oh, ya, sebelah sini gitu sini gitu. nggak pendek gitu kalau cuma jawabnya ya, Sleman oleh ya, Sleman tuh ya dari Kalasan sampai eh, sampai minggir ujung kulon ujung kali Progo nah, itu ya Sleman maka ya, di antara buka, eh, di antara kalimat di dalam keseharian yang bukan kalimat thayyibah tadi ya, Eh, jawab atau ngomong pendek-pendek. Seakan-akan dia tidak punya minat untuk ngomong. Karena lagi sebel, lagi jengkel, lagi ini. Maka wal kalimat thayyibah, tutur kata yang baik itu sedekah, jadi mencakup dua hal. Yaitu tutur kata dalam pengertian kalimat-kalimat dikir termasuk diantaranya baca Quran, kemudian tutur kata dalam keseharian, dalam interaksi dan komunikasi keseharian. dan bukan tutur kata yang baik adalah ketika seorang itu menguasai pembicaraan, mendominasi. Ngobrol bertiga ngobrol berlima itu yang ngomong cuma satu orang. Yang ngomong cuma satu orang. Temennya mau ngomong, baru ngomong dikit langsung dan di direspon panjang. Nah, nah, nanti ada teman yang respon dikit langsung dan ditimpali kalimat yang panjang. Sehingga ini membuat tidak nyaman yang lainnya. Tidak membuat tidak nyaman yang lain. Kok Iya. Dan lebih jelek lagi kalau menguasai pembicaraan itu yang berstatus sebagai tamu. Nah. Iya. Jadi ini orang bertamu, namun yang banyak ngomong itu malah tamunya, bukan tuan rumahnya. Iya, bertamu satu jam, tuan rumahnya cuma ngomong lima menit. Gitu. Habis itu tamunya yang ngomong gitu. Sampai pamitan. Itu bukan kalimat toyibah itu. Bukan tutur kata yang baik dalam keseharian. Maka kalau jadi tamu ya jangan mendominasi pembicaraan. Ya ngobrol bukan mendominasi pembicaraan. Ngobrol itu ada saling ini, ini berbalas, ini nyampaikan satu hal, ini kemudian direspon, ini nyampaikan satu, kemudian ada respon balik dan seterusnya. Ya, kalau kemudian mendominasi pembicaraan itu bukan kalimat tayyibah. Ini. Terlebih lagi kalau yang uh, yang kemudian mendominasi itu statusnya tamu. Bahkan meskipun bukan dalam posisi tamu, ya ngobrol biasa. Ada orang duduk bareng bertiga, berlima, kok salah satu yang mendominasi pembicaraan terlalu mendominasi pembicaraan padahal mereka ini setara ya, ya, maka ya, maka ini bukan kalimat thayyibah kalau tidak setara ya boleh jadi ya misalnya ngobrol dengan gurunya ini ada ya, tiga orang murid satu guru ya kemudian gurunya yang lebih banyak ngomong ya wajar tapi kalau orang ini setara satu kedudukan satu level, kemudian ada eh, yang mendominasi pembicaraan, yang menguasai obrolan, maka ini bukan kalimat tayyibah. Maka al kalimat tayyibah sedekah, tutur kata yang baik, tutur kata yang menyenangkan. Itu satu hal yang bernilai sedekah. Yeah. Iya. layinun rakiq dan tutur kata yang lembut dan di antara bentuk kelembutan adalah kelembutan intonasi hmm. maka tidaklah termasuk tutur kata yang baik ngobrol tapi seperti orang teriak-teriak ngobrol tapi intonasinya tinggi sehingga orang orang lain merasa saya itu diteriak ini maka ini bukan kalimat tayyibah. Maka namun tutur, maka di antara tutur kata yang baik adalah lembut, di antara bentuk lembut adalah intonasi yang rendah. Bukan intonasi yang tinggi. Dan di antara lembut adalah lembut diksi. ini Karena ada sebagian orang lembut intonasinya namun nyelekit di hati. Nah, bikin sakit hati. Tapi ngomongnya pelan. Ngomongnya pelan tapi pelannya menusuk sampai ke jantung yang paling dalam. maka maka di antara lembut adalah lembut pilihan kata. Dan jika tutur kata yang baik dengan orang lain, dengan bahkan dengan orang yang tidak dikenal, orang oh, yang ketemu di jalan itu sodaka, maka tutur kata dengan orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita, maka tentu lebih besar pahalanya. Maka tutur kata yang baik seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu lebih besar ganjarannya. Tutur kata yang baik seorang anak kepada orang tuanya, lebih besar ganjarannya. Jika seorang itu bertutur kata yang baik sama temannya itu berpahala maka sama orang tuanya lebih besar pahalanya tutur kata satu ya, kakak dengan adiknya adik dengan kakaknya oh, lebih besar ganjarannya Waqat qala jalla wa ala dan Allah jalla wa ala berfirman wa kullu ibadi yaqul latihi ahsan Sampaikan pada hamba-hambaku Hendaknya mereka bertutur kata yang lebih baik. Inna syaitana yanzihu bainahum. Sesungguhnya setan itu menimbulkan godaan di antara mereka. Inna syaitana kana li insani aduwa mubina. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian isi hadis ini keutamaan mengerjakan sholat di masjid. Setiap langkahnya itu sedekah. Wa anal abda yang seorang itu akan diberi pahala ala dalika karena sholat di masjid dengan pahala yang besar. Sampai-sampai jalan kakinya ke masjid itu terhitung setiap langkah kaki yang dia lakukan sedekah yu'addi biha yang dengannya dia bersyukur kepada Allah di hari itu. Karena maka di antara amal soleh dan sedekah yang pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala adalah langkah kaki yang dilangkahkan seseorang untuk sholat. Nabi mengatakan, Bikuli khutwatin tamshiha ila sholati sodaka. Dan terdapat banyak nas, terdapat banyak dalil yang berisi tarif motivasi untuk mengerjakan sholat di masjid. Allah Ta'ala berfirman, Fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Yang dimaksudkan ditinggikan bukan bangunannya, namun artinya dimuliakan. Yuzkar dan disebut fiha di sana namanya Yusabihu bertasbih memuji Allah fiha di masjid buyutin Allah tadi itu maksudnya masjid bertasbih memuji Allah fiha di masjid di waktu pagi dan sore siapa rijalun para lelaki-lelaki sejati yang latulhihim tijaroton yang bisnis itu tidaklah melalaikannya, demikian juga jual beli tidak melalaikannya untuk mengingat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihil kulubu wal absar. Mereka mengkhawatirkan satu hari di hari tersebut jantung itu jantung dan penglihatan itu berbolak-balik. Artinya tidak tenang. Supaya Allah memberikan balasan kepada mereka lebih baik daripada amal yang mereka lakukan dan Allah tambahkan untuk mereka sebagian karunia-Nya yang yarzuqu may yasha'u bighairi hisab sungguh Allah memberikan rizki pada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitungan Kemudian isi hadis ini keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan dan bahasanya hal tersebut adalah di antara amal kebajikan yang dengannya seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Karena Nabi mengatakan watumitul ada anitariki sodakah. Tumi itu artinya tuzilu menghilangkan dan ada itu adalah semua yang menyakiti dan mengganggu orang yang lewat baik itu bentuknya batu, kaca, demikian juga kodurot, sampah. Ya, maka buang sampah, eh, maka eh, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah dan cabang iman. Maka di antara ya, ya, maka di antara hal yang bertolak belakang dengan iman adalah buang sampah di pinggir jalan. Kemudian bikin bau orang yang lewat. Tidak mau langganan sampah, kemudian pilih sampahnya dibuang. Ya, di sembarangan tempat, di pinggir jalan, jika orang lewat kebauan. Ini satu hal yang bertentangan dengan keimanan. Dan karena karena bagian dari sedekah adalah menyingkirkan kotoran sampah, kotoran yang bau dari jalan. Oleh karena itu satu hal yang baik bagi seorang hamba adalah menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu dan mengganggu ini baik di jalan fisik yang dilewati oleh banyak orang fiturukot itu di berbagai macam jalan atau jalan abstrak kanal akharuna maka jika ada orang yang yaktariduhum menghambat orang lain fitorikihim dalam jalan mereka yang abstrak fitorikihim dalam jalan mereka menghalangi dengan syai'un minal umur satu perkara yang menyakiti mereka semacam jalan studi jalan kerja jalan bisnis jalan pekerjaan maka seorang hamba itu dinilai berpahala dengan menyingkirkan gangguan-gangguan ini dari saudaranya. Maka eh, maka di antara kemudian eh, maka ketika seorang itu punya kewenangan, punya jabatan, dia memudahkan jalan ini agar mahasiswa itu studinya lancar. Ini, maka kemudian dimudahkan jalannya hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan keilmuan, cuma birokrasi yang kemudian bertele-tele yang tidak perlu kemudian dipangkas, dihilangkan. Maka ini kata saya saat termasuk sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Di antaranya beliau katakan jalan studi. Nih ya, adanya birokrasi-birokrasi yang ruwet, ya, birokrasi kemudian hambatan-hambatan yang tidak perlu, ya. ya, kemudian kemudian keberadaan dosen yang cuma senangnya ngerjain yang tidak ada tidak ada tidak ada nilai ilmiahnya. Ya, nih, ya, maka kemudian hal-hal ini kemudian dikondisikan supaya semakin tidak ada maka itu diantara bentuk sedekah. Demikian juga ada jalan amal atau jalan tijarah, jalan bisnis. Maka kemudian uh, birokrasi yang terlalu ruwet dalam perizinan bisnis misalnya itu disingkirkan itu bagian dari sedekah. Wakama takodam namun sebagaimana penjelasan yang telah lewat, kama taqaddama ma'ana, labuda harus ada niat untuk mendapatkan niat cari pahala untuk melakukan amal-amal ini dalam rangka supaya seorang hamba mendapatkan ganjaran dan ganjaran. Dan siapa yang melakukannya tanpa niat, maka tadi kata pendapat jumhur ulama yang baru saja dibaca, kata jumhur ulama tidak ada pahalanya. Kalau untuk ada pahalanya harus ada niat menyingkirkan gangguan dari jalan lewat ada ranting pohon kemudian berhenti nyingkirkan kalau sekedar berhenti nyingkirkan nggak ada pahalanya namun jika ada pasang niat nyingkirkan ranting ini pasang niat maka itu satu hal yang berpahala nyingkirkan sampah yang bisa bisa kemudian mencelakakan orang karena sampahnya bentuknya kulit pisang atau kulit mangga atau yang lainnya yang bisa mencelakakan orang. Kalau sekedar nyingkirkan, ya, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau pasang niat ada pahalanya. Ya, punya niat ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas ini, maka ada pahalanya. Dan dalil hal ini harus ada ihtisab. Ini agar berpahala adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inamal a'malu biniyat wa inamal imri imanawa. Ini segala semua orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Kalau tidak ada niat cari pahala ya tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Dan dalil hal ini juga adalah firman Allah Azza wa Jalla, la khaira fi min, min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik yang isinya memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan, dan bisik-bisik untuk mendamaikan di antara manusia. Wa mayaf'al dhalika betira amardatillah. Siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah, maka kami akan berikan padanya ganjaran yang besar. Maka kita perhatikan, maka Allah syaratkan pahala yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba ketika melakukan hal-hal ini, disyaratkan dia melakukan hal tersebut ibtira amartatillahi. Dalam rangka mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berupaya untuk mendamaikan dua orang yang ribut, saling mendiamkan, namun tidak ada padanya e, ibtigha'a mardatillah berarti ya tidak ada untuknya ajaran azimah. Kemudian wahuna ada minal amal dan ada sejumlah amal, sejumlah amal soleh yang teranggap sebagai sedekah yang seorang hamba mendapatkan, mendapatkan pahala karenanya. Di antaranya adalah menunaikan hak orang lain yang menjadi tanggungan dan kewajibannya. Bagaimana dalam hadis hak muslim atas muslim yang lain itu lima, menjawab salam, membesuk orang yang sakit, mengiringi jenazah ke pemakaman, ya, mendatangi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat sepatunya seorang hamba untuk mengevaluasi dirinya berkenaan dengan amal-amal aktivitas yang dia kerjakan. Bihaitsu yang dulu dia lihat hal ma'ingdahu apakah apakah apa yang dia lakukan itu sudah setara dengan syukur terhadap nikmat Allah atas dirinya. Karena hadis ini karena hadis ini eh, di hadis ini kau hadis ini menyebutkan bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba dengan adanya ruas-ruas tulang di badannya. Dan fahadi makanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk mendapatkan syukur.